Mitra bisnis, perihal masalah BBM bersubsidi, selain menaikkan harga, pemerintah mulai Juli mendatang juga akan membatasi pembelian BBM bersubsidi oleh motor dan mobil pribadi. Motor dijatah 0,7 liter per hari, sedangkan mobil 3 liter atau setara 90 liter per bulan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar perminyakan Kurtubi. Pak Kurtubi, apa komentar Anda melihat rencana kebijakan ini? Pertama ya saya komentari soal pembatasan sepeda motor 0,7 liter, kendaraan 3 liter ya per hari. Sejak dulu, sudah bertahun-tahun saya sarankan ke pemerintah sama DPR, hentikan tata kelola BBM ini dengan tata kelola yang nggak benar pembatasan BBM apapun alasannya ini kontraproduktif bab akan berdampak kepada berkurangnya kegiatan atau gerak ekonomi rakyat berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pengangguran. Tidak ada satupun textbook yang menyebutkan bahwa kalau ekonomi atau GDP tumbuh, konsumsi energi atau khususnya BBM lalu bisa tak atau bisa turun, itu tidak ada persoalan subsidi membengkak tidak bisa diselesaikan dengan melakukan kebijakan pembatasan. Ada tool atau alat kebijakan lain yang lebih rasional, yang sangat produktif dan sangat berwawasan masa depan begitu tanpa harus mengorbankan rakyat hmm. yaitu yang saya katakan menggunakan kebijakan diversifikasi. Memang diversifikasi ini relatif jangka panjang. Tapi kan diversifikasi konkretnya konversi dari BBM ke BBG ini sudah bertahun-tahun diwacanakan yang hingga kini infrastrukturnya amat sangat minim. Sekali lagi saya utarakan, saya sepakat dengan pengurangan subsidi BBM, tapi caranya tidak dengan melakukan pemberkasan. Cara yang rasional untuk jangka pendek itu adalah menaikkan harga. Dalam 2-3 tahun ini saya selalu mendorong pemerintah untuk lebih baik menaikkan harga daripada membatasi. Membatasi amat sangat tidak setuju. <laughs> ya, tidak setuju sama sekali karena akan merugikan bangsa dan negara di dalam jangka panjang. Dan lagi yang 0,7 liter sekali lagi untuk sepeda motor nggak cukup. Sebagian besar pengendara motor kalau di Jakarta ya mereka tinggalnya di luar kota. Ulang pergi naik motor nggak cukup sehari 0,7 liter. Lebih baik konsentrasi kebijakannya itu pada kebijakan diversifikasi, mempercepat pembangunan infrastruktur saya ajarin caranya, gampang. Setengah tahun selesai kalau mau. Pertama, targetkan untuk semua angkutan umum dengan menyambungkan sumber gas kalau di Jakarta dari Tanjung Priok ke pool-pool angkutan umum pool saksi, pool kota, pool angkot dan seterusnya sehingga mereka mengisi DBG di poolnya masing-masing. IPA itu dialirkan sejajar atau bareng dengan IPA PAM atau IPA kabel listrik sehingga tidak dibutuhkan pembebasan lahan. Ya, setengah tahun selesai ini. Nah, ini dulu tahap pertama kota umum, tahap berikutnya baru membangun STBG, stasiun bahan bakar gas di setiap pom bensin yang masih memungkinkan lahannya. Baru nanti kendaraan pribadi digiring dianjurkan pindah ke BBG. Nah, pada saat itu harga BBM bisa dinaikkan. Sehingga kalau rakyat tidak mau menerima harga BBM yang mahal, dia akan pindah ke gas, sudah ada infrastrukturnya. Nah kalau ke gas, rakyat tertolong karena apa? Karena harga gas itu meskipun tidak disubsidi, dia lebih murah dari BBM bersubsidi. Konkret sekarang, Transjakarta itu beli 1 liter setara premium gas 3.100, premium 4.500. Mengapa Indonesia sampai sekarang tidak menerapkan penggunaan BBG itu, Pak? Iya, karena keraguan-raguan pemerintah ya, sehingga rakyat yang jadi korban. Ini kebijakan sangat-sangat bagus. Contoh negara lain misalnya Pakistan, India, mereka SPBG-nya sudah 2.500, di Thailand sudah 600, kita mau bangun 50 sampai akhir tahun 2013. Ini kan keterlaluan. Nah, dalam memantau pembatasan BBM bersubsidi ini, pemerintah akan menerapkan penggunaan RFID. Bagaimana menurut Bapak? itu kan orientasinya proyek. Oh iya, iya. Pertamina quote unquote dipaksa nggak berdaya deh kasihan Pertamina ini <laughs> dipaksa untuk membeli itu lalu dipasang di setiap pom bensin kasihan ini akan mubazir nanti kalau sudah BBM harga yang dinaikkan atau pindah ke BBG sebagian itu menjadi mubazir lagian untuk apa nggak ada kerjaan negara kok mau memata-matai kematian BBM rakyatnya untuk apa ya negara komunis saja nggak ada itu Negara kok memata-matai berapa yang kamu pakai sehari, seminggu, sebulan berapa. Tidak ada itu. Jadi itu tidak eh, usah lah. Kasihan uang negara dipakai itu orientasi proyek saya curiga itu. Eh, dengan gampang rakyat bisa mencongkel eh, anunya itu rusak. Terus gimana? Demikian pakar perminyakan Kurtubi. Saya Wendy Lim.